Sama Korea mencite pencite penciteuna nama. Yang sedih Rohingya. Batur mencit sapi ya mencit orang Islam. Doakan saudara kita di sana. Jadi hati aslina ta. Mulai ongkos ini ta. Eh tong letik na, cabakan mah gedean. Nya. Saya dipanggil di Spora. Di mana tat? Ah, tong nanya ke anak teteh. Gerohane eh, para pelakuna Dipanggillah yang empat geng motor yang satu bersatu bersaudara itu ya. Briges, Monrek, EKTC, ngumpul. Tanya jawabannya sepakat. Nah, nongkrong di mall tempat hiburan. Hari gini, kiamat sudah dekat. Zaman mau berakhir. Jawaban budak nuri rato. Ya. Jadi Allah menitipkan agama bukan semata hanya ke ulama, ustadz. Dan maut masa masarua, orok, maut, bayi, mati, Numejehna wafat, Reman pensiun, Didi Petet dipensiunkan. Oga Saputra di puncak karirnya wafat, dokter Os wae dokter mau? Oh. Ya dokter hiru. Hati-hati ah perasaan nggak enak ah. Dokter Os ngorakene kasep viral terkenal can kawin maot. Ternyata penyakitnya tahu nggak? Mah akut Dayang yang benghar mah teu loba duit, ngirit we dahar. Isuk-isuk energen 1500 Tiberang lapar, oke jadi ring penunda rasa lapar. Peting, proma. Benghar kan awak juga wayang. Tenan naon kan? Gua suka gaya lo. Dokter Os mautna syariatna mah jadi ngurus kesehatan Batur tengurus kesehatan di taeta Paur ena orang Islam tengurus ke mana sorangan layap kau minal Islam ilas muhu, tidak ada lagi Islam kecuali namanya saja tapi kaya Islam KTP sinetron jadi nubakal minuhan surga engke lain jelema tapi KTP kusabab KTP nama is Layab al Quran tidak ada lagi Quran ilah rasmuhu jadi kaligrafi saja tidak jadi hiasan hati. Walayab al masjid tidak ada lagi masjid ilah bunyanuhu kecuali bangunannya saja bersyukur masjid ini luar biasa penuh Insya Allah subuh ge penuh amin. Kecekap ku amin datang ke dia. Subuh pinuh ku angin ya. Lain ku amin. Nanti pagi yang mau ikut saya sholat subuh di Gria Caraka Antapani sama komunitas NMAC yuk nurek gabung latihan membentuk ararem biologis pakai motor teh GPRS gaspol rem saeutik ngong adan init ke masjid. Jadi motor nate jadi saksi di akhirat teh. Siga sapi nu dikurbankan eta teh kendaraan kita ke akhirat. Menta karunya anu sapi hiji kutujuhan. Boncengan pesertana nu genep lalaki nu hiji nini nini ini bingung numpak diharap sieun ti jongklok di tukang sieun morosot akhirnya digencet ku bapak-bapak sakomplek nu limaan sini ini perembenta tahun isuk mah tong hiji sapi ku tujuan atau tujuh sapi ku hijian gaya teh menang teh hidup itu ibadah ke Allah ya mau domas gede anjing hayang di ngaranan Epi Effendi jawab pilek doma teh peso eh, dicabut pingsan ya aing milih doma tong nu pilek keur Allah mah kudu hade berarti mun doma pilek eta can manjing dipencit budak kene butnya ngololeho yang terbaik, yang terbaik bikin kalau malan tanalul birratum fiku mimatuhibun Tidak termasuk kebaikan kalau belum memberikan apa yang dicintai. Ibu-ibu, mun bikin kalau nu dicintai, ai kurban teh menyembelih sifat kebidatangan dari yang kita sembelih. Kurban tiap tahun, ai sifat binatang diurus wae. Kumaha ustaz sifat binatang? Tingali hayam diauran huut. Batur nyaputkeun jebret batur macok jebret dahar henteu ributnya kan orangnya gitu ibu ibu lain di dia belah ditungan keur dari salaki deketan batur jebret nya salaki di SMS batur jebret oh berarti ibu bang ada daging hayam kasipatan ku sifat hayam kalau memang kita paham agama tidak termasuk kebaikan sebelum memberikan apa yang kita cintai. Itulah yang terbaik ama. Ibu cinta ka laki? Sedekahkan. Nah, Ustaz jadi kadinya, ini ahlak. Kan temana araknya. Ahlak remaja. Ya. Oh, arak teh. Ya. arak remaja masa kini ya kekinian ya ke masjid. Jadi Islam itu terbangun dengan akhlak, dengan humble, mengajak tidak mengejek, setuju? Merangkul tidak memukul, setuju? Membina tidak menghina, mencela tidak mencela, mencinta, menyayangi tidak menyayangi kia satu bersatu bersaudara ngena Ini Nabi diutus untuk menyempurnakan akhlak. Nabi itu kalau perang ya, makasih ada dari BFC Bandung Fighting Club di sini Rimbil, ada dari Azikro Bogor, alhamdulillah ngajak datang. Ya, Rasul dulu kalau perang sekali nonjok mati musuh. Berarti gagah Rasul teh. Tapi mereka masjid di Ciduhan mah diludahi. Rasul nggak membalas meludahi, lain teboga ciduh catat. Gak penting bingit gitu loh. Ciduhan, serot. Lawan tong, lapet. Lo mana ciduh jeng hujan? Nah, nanti nyeri hati kehujanan. Tapi ke ciduhan mah nyeri hati karena kolbu. Kalau kolbunya sehat, ciduhan baik, itu apa lu? Isukna ciduhan deh lapu kanebo. Isukna ciduhan deh nyakumah lah. Pas nunyiduhannya yang ngeludahinnya sakit, Pertanyaannya adalah siapa yang pertama menengok orang yang meludahi Rasul? Jawab dari Jumaahan. Rasul. Taeta puncak ahlak mah nanya kanu ngewa, mere kanu ngorek koret sanggup tuh. Rasul diciduhan Ciduhan tengah lawan coba munarita Rasul na Ustaz Epi. Baik aja Ciduhan cerot. Tengah lawan dan ningali badag. Sabar. Poe kadua di Ciduhan cerot mawa kanebo. Poe katilu Ciduhan yang geus lah da apa janggung badak. Pas ngadenge nu Ciduhan gering nanyakeun urang, kemana euy nu istiqomah nu biasa nyiduhan urang? Tedamang cenasat. Saat itu Rasul menengok dengan humble-nya. Tapi nongokna Ustaz Depi bahkan beda karena bukan Rasul. Kunaon bray? Nyiduhan teh istiqomah. Beak ciduhna. Butuh ciduh sabaraha tengki telepon Mbah datang, ya Rasul bukan begitu dicabak, diusapan, didoakan ternyata bukan muslim sampai akhirnya masuk Islam tahu kasus Rohingya kenapa mereka tertindas karena minoritas di surat al buruz ayat terakhir tidak disiksa kecuali masalah keimanan tapi kenapa Kurang keras? Saya bingung dengan ibu-ibu. Dikerasin KDRT. Teheras ngambek. Kayak orang jalan lah tuh, Bu. Ambil keras, Siap, Bu. Bingung kok awewe mah. Katanya tidak suka kekerasan. Tapi muntah keras ngambek. Ya. Tapi perempuan itu diciptakan luar biasa. Bapak kalau punya masalah berat, bawa Pak ke perempuan, pasti selesai. Kenapa? Karena perempuan selalu benar. Eh, eh jika kasih tukul. ya, ya. Kembali ke lab. Ini ada empat mata ya. Tuh pohon deui ah si ibu Karena bahas keras. Sampai di mana tadi saya? Oh, Rohingya, Rohingya. Ngeri. Tapi TV memberitakannya hoax. Itu bukan masalah agama, ceksa, Mun masalah teroris, banyak orok teroris. Orok dipencit, aww diperkosa, dibunuh. Hati-hati ya, perasaan nggak enak. Maka negara kita menguatkan bineka tunggal ika. Saya baru mengerti. Kenapa harus bineka tunggal ika lain bineka tunggal tengge? Bapak baru dak BFC. Ya. Karena mereka di sini minor. Kalem Islamah recicing yang sesahage mau nggak ganggu, setuju? Islam tidak pernah mencari musuh, tapi ketemu musuh sorry to say kudu lari. Betul tidak? Kadoakan saudara kita yang di Rohingya. Orang mencit sapi itu mah mencitan dulu orang ngeri. Myanmar, hati-hati ini bukan berita hoax. Saya kemarin ngupload terakhir, akhirnya apa? Error Instagram saya. Padahal follower orang lumayan. Gara-gara ngupload, eta video Rohingya nu dianggap hoax. Hati-hati, saya ingatkan Muslim Indonesia jangan terlena. Hiji mangsa mun eueuh kegiatan jika kia dikitukeun jika di Rohingya ada itu. Maka berjamaah. Jangan menunggu bahagia untuk berkumpul. Berkumpullah seperti ini. Allah bahagiakan kita nyeri hiji nyeri ka Abe. satu bersatu bersaudara ngahiji mau apa hili papisah mau jadi dua orang mah mau dijajah mau aslina nah datu dijajah ge hidang orang mah tong boro jeng batur jeng dulu sorangan di arah dua aslina jika domarek dipencit eta babaturan ke dipencit ngadu eh ngadu tanuk bener gak nu hiji ngambelan bujur bikang saya teh eta babaturan ya. Eh domba ngobrol malam takbiran jeng sapi sapi teh ngambek ka domba mimiti nama. Gak neng sia teh ternyata saya mah ngerti bahasa sato. Cuman malam takbiran domba teh anu wirid, anu nyanyi. Tanu anu ganeng mah anu nyanyi teh teh. Mun disundakeun mah kieu nyanyina teh. Malam ini cek domba malam terakhir bagi kita cek sapi teh ganeng mak ya. nah da, ganeng mak da doma mun anjing mah ganeng nying stres mang cek doma teh urangi suka naik benci, ngenahnya eh jadi hayam cina, saya tama tara dikorbankeun eh cek sapi teh lain sapi ependi tapi nak, cek sapi teh tong sirik ya urang mah geus takdir jatahna keur ibadah sing ikhlas we Oh, orang mah sirik weh ka hayam, hayam mah tara dikurbankeun babi ngilu komen nya sapi penek babi ngilu komen matakna jika aing tong asup Islam jadi terlalu pencit cina kaneng anjing cina aing mah ngobrol jeung lain Islam lalu ternyata hayam nu disirikan ku domba teh lebih tiheula dikurbankeunana keur konsumsi panitia kurban cek sapi tetuhnya tong sirik payah mati bisa diukur ku perkiraan yang jadi masalah bukan kematiannya akhlak kita seperti apa sebelum mati ayah nu maut ke ngusep pak renying sinan ngusep baik rek ngusep ayah maut kagok ka, bentot gurame paeh lain nyalahkan gurame ajal datang didinya karena Israel setiap detik ngontrol ngecek kuota usia kita seberagi gade ya sih Waktu Oga Saputra berobat ke Singapura, kita yang yang selamat, mung maut Tapi kan Israel Jakarta nelpon ke Israel Singapura. Soal kata kadinya soal gak. Kullu man alaiha fan. Semua akan binasa. Betul? Kullu azal musamma. Semua ada masa expirednya. nya Kullu nafsin daikotul maut. Hati-hati mang. Perasaan gak enak. Jangan merasa cantik gagah ganteng ahli olahraga sok ngiluan jumlah repun borma <laughs> sehat syarat mati tidak harus tua dan sakit betul tidak setiap orang bisa beli jam tapi tidak bisa beli waktu maka jawaban yang dipanggil dispora jadi kunaon kamar masjid jawaban mau berakhir pak karena kiamat terbagi tiga satu kiamat usto kiamat pertengahan dengan banyaknya bencana seperti di Rohingya bencana eta ya, dipencit berjamaah ya terus kiamat sugro kematian seseorang eh jelema nincak ti kotok maut da ti kotokna ya boman di Al-Aqsa jelema ngorong maut ngorong na kulingis ayah jelma keur maut da moyan anak kareta atau make headset Misteri kematian itu misteri sebab, tempat, waktu. Coba kalau mautnya di masjid, husnul khotimah. Walaupun belum tentu. Alus mana preman maut di masjid, jeng ustad maut di saritem. Jawab. Preman maut di masjid. Wow, jeng premana. Apa maut naku naon? Mau ampli ke setrum. Kan ngamari kayak ayah di Bekasi nu salat mau ampli di duruknya. hati Ustad mau di tempat prostitusi mungkin kerdawa, Tong berburuk sangka bangsa kita hancur karena tergesa-gesa menyimpulkan. Kalau jelma ngebut susul, carekan, kela. kenapa mana ngebut? Daripada enak motor sana, kan menyesal. Cacak-cacak kahadean kagorengan kahadean ge tergesa-gesa mah jadi asik salat kenapa banyak terjadi kerusuhan karena diakibatkan salat rusuh rusuh salatna banyak kerusuhan aslina tidak rapat salatnya banyak perpecahan Ngeus teu nabi maka luruskan dan rapatkan Tunggu bahasa Arab bising tengartieun mun masuk Araban lah subuh aku Bari itu jelas Ada yang ngerti saur Saur Nggak saya luruskan dan rapatkan Mun barudak ayah nama saya mau memimpin barudak sholat Barudak jalanan Rapatkan dan rebonding Ngerti ya Luruskan maksudnya <laughs> Gaul kan gaul Ya Penyebab kehancuran itu Orang tidak mengindahkan solat. Malam tantahu solatuhu anil pasha wal mungkar lam yazdad binallah ila bu'da. Barang siapa yang solatnya tetap dilaksanakan tapi tidak mencegah kemungkaran dan fahsya, bukan dengan solatnya itu mendekatkan ke Allah ila bu'da, malah menjauhkan. Nauzubillahi min. Ini yang dimaksud pawailul musallin. Celaka orang-orang yang solat karena hilang rukun di dalam sholatnya. Rukun apa Ustaz? Rukun maninah, Rukun tenang. Sementara yang dipanggil oleh Allah kelak. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Tenang itu bukan dengan banyak uang. Ala bidikillah tatmainul kulub. Hanya ingat ke Allah hati jadi tenang. Cantik, ganteng bukan penyebab bahagia. Kamu mencetek cantik yang terganteng. Cantik ganteng tuh relatif, nu mutlak, nu goreng. Money is not everything. Uang bukan segalanya. But no money, everything is nothing. Tapi itu bukan duit liar oge sih. Lemun bahagia ayah di duit. Mua ayah nu ngajeleng to get away meren kamari. Eta dua orang anak perempuan cantik adi lancek berjamaah bunuh diri. Kompak. Mantap orang dia nggak cicing di dia ngenahin komplek mah tong sok gagayaan bukan duit lewi beli imah di apartemen saya nyatakan nggak usah lah nggak usah lebay nah Ustad juga nu ngaharamkeun henteu ngan ningali kamari nanaonan tena naon ngan nanaonan nggak tong beli imah di apartemen nah Ustad mahal terus awal tukang cuanki mun lip paeh capek lempang tewa ujung jeung hese popoe tapi kan fasilitasnya Ustaz, eh kolam renang Allah kolam renang ya jelma masyarakat bukti naeta belek kolam renang ngajain kolam beton atau bubu vokalis Linking Park bunuh diri ranking dan rating tertinggi kematian disebabkan bunuh diri hari ini menduduki ranking pertama kunaon iya jelema teu bahagia Udah bahagia. Mas satu jalan. Ala bidikrillah tatmainul kulub. Hanya ingat ke Allah hati jadi tenang. Lawan tenang mah tegang. Kenapa tegang? Karena jauh dari Allah. Kalau cacing bahagianya di mana? Di tan. Kalau burung kupu-kupu bahagia mereka ketika terbang. Kalau ikan di air. Kalau manusia di mana? Di agama. Tongsok lebay ibu-ibu. Kerengurus taman ayat cacing karunyanya cacing di tanah wae cina outbound ah karena bubur kacang bubur kacang geleh cacing pae manusia ingin bahagia jauh dari agama mimpi keles banyak yang stres aslina maka beruntung kita masih peduli ke agama. Idza jaa nasrullahi wal fath. Kalau merasa kemerdekaan yang Allah beri kemarin hari 72 tahun yang lalu itu belum merdeka, baru dihantar ke gerbang kemerdekaan belum masuk kemerdekaan. Di mana merdeka merdekana? Ki ihwae mayat 2000 ngising 3000 ki ngising gocengan apa bukti kita belum merdeka? Mungkin ini cara kelan. Sok ngaku. Habit kita sama. Kunaon sih mungkin ini sekelan? Sian lepas. Merasa tidak aman, Lepas lepaskan. Jika ke umroh, datu di sini ke umroh. Gitu we. Dibiarkan bebas. Bebas. Lepa. Sapa poe di tanah air bertahun-tahun di penjara, stres nepi ka galing atuh. Cuma yang galing mah tuh kudu ka salon calanaan we. Eh. Taker ihroma dilepaskan saya tahu. Si wiper teh bebas. Nepi ka saya hayangnya bak hajar aswat. Jelma jarangkung badak, mungkin nggak ya aku pegang hajar aswat? tapi ah faida zamta fatawakal Allah ah ikhtiar we ah teguhan ya, ya. orang yang nyoba hajar aswad besok itu tad ya nuletik masuk boga kaluwihan nu penek masuk pinter na sirana deket kanu beteng sok terus Ustaz gimana carana yang nyoba hajar aswad cicing tumbuhan, kalau itu jarang jarangkung badagnya asupnya langsung bismillahirrahmanirrahim set Tidaklah lagor karena mik jedak jedak jedak karena iya karena iya karena iya sakabeung karena iya ah dikit weh asa korma buruk kalau eh. keluar deh 5 menit Sat, nges, nges, tah Sengit ajar aswat Sat, anaknya nurutan ustad sok Sat, nurutan jurusan tadi Orang mah 5 menit, saya tuh 3 menit Terus balik deh Alhamdulillah Sat, cina Kitunya hajar aswatnya biye Cina ah rahasia ya lain itu ya, salah nyabak mereka artinya naon bebas we di ditu di dia di penjara teh sok kunaon mengeski ngabari gidik san merdeka berarti merasa tidak nyaman tidak aman menghantui mete ngabari gidik balik ngaji ayan mah diamakeun biar kitanya tidak mistis mengkacai malam jumaah sok aya ngabari gidik entong musrik kurut bulu pundukna jadi mau ngabari gidik sok bener sih kunaon mun geus kieu sok ngabidik-gidik eta teh kunaon dina Islam berakhlak kalau masuk WC itu harus baca doa kaki kiri dulu Allahumma ini a'udzubika minal hubusi wal terus apa antara diamalkan kenapa harus berdoa seperti itu apa itu artinya aku berlindung kepada Allah dari godaan setan betina dan setan laki-laki jadi nu asupna lalaki nu asupna betina sok ngaharewas juga bisu karena celi bade sarang eena moal moal sok beda lah kijang jeung awewe mah kunaon lalaki hitutna tarik karena deket kan umik Eh. benar tak Ah cina ibu-ibu gak ya Ustaz Nu itu tarik berarti deket karena ampli Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum hulqan Sempurna seorang beriman itu Kalau ahlaknya baik Maka tong riwuh lah Ninja Hattori nikmati perjalanan hidup asik tong riwuh Ahlak bukan hanya di pakaian Ahlak dari perilaku KWC nukencahela kakatuhu nu ka masjid nu katuhu heula ulah tibali balik ka masjid nu kencah heula geus nganggap masjid WC tah ka WC nu katuhu heula paingan bertahan di WC teh bari ngapalkeun Quran di Cilepeungna teh Maka hati-hati memilih pemimpin, mau milih presiden, menteri, wali kota, tanya heula do apa tuh doa asup ka WC. Menuletik teka teka pikirkan kumanu nu gede, ngahayal tah. Maka Nabi khawatir, keberyan mata aku cucuk munding tapi ku tulang peda yuk belajar lagi yuk doa bercermin sok mun ngenteng teh teteh saha teteh nu jadi enteng teh saha nu katuhu jadi kenca nu kenca jadi katuhu saya mau nelfonnya banyak yang komen ustad suaranya kayak yang sudah tua sana pas ningali kieu mah jiga geus koplo. Sok bercermin apa anak? Allahumma hasan tahalki hul, hul, hul, apa? Allahumma hasan tahalki fahasin huluki. Ya Allah baguskan penciptaanku, ahlaku sebagaimana engkau baguskan penciptaanku. Diajar nukar itu biar tahu diri. Pas ulin ke kebun binatang, ngerendeng yang kandang mana memang gagah. Urang teh gagah. ente aikasep kasep mah Ustaz Epi mangan payu. Daripada nu aya di dia GGM ganteng-ganteng mubazir kasep tapi tepayu nah yang sok kasinggung kan sok ngondang termasuk orang giri mekar ta butuh saya tong riweuh nanyakeun ka teh ani ah. eh ah. ya ya nanyakeun ka teh ani ai tarif Ustaz Epi sabaraha saja memang urang odong-odong saputran 3000 geus tong riweuh tong riweuh ada iya maksa wae nanyakan tarif AA nah maksa, ah kan ayeuna oh, ke naik daun cenah bejakeun nyebut aing hileud catet ya catet ya aku nggak pasang tarif oh iya masalah sosmed saya agak keganggu kemarin aja pas ngupload rohingya jadi riwuh jadi banyak seperti dual akun gitu terus banyak uploadan pengajian iklan yang hilang terus Facebook ada yang ngehacker terus ketika saya klik Play Store itu muncul banget saya loba bisingna ya Bu ada yang so mengaku manajemen Ustadz Epi lalu menentukan tarif menta DP Ustadz Agim pernah dulu Hanan pernah hati-hati ya uh, uh, tarifan Ustadz Epi makanya saya prinsip kurang mah butuh amplop butuh esina satu nggak bahas esinanya nah tuh stong ribu lah dakwah terek nepi kumaha dihargakeun mah samanan kolilan ditukar dengan harga yang sedikit tapi kan Ustad oke bu bo jelema boga pemajikan nih ngerti iya mun urang tuken tarif iya akhlak urang bisa tuken sajam 5 juta jelema rek 15 juta kehalangan ku ketentuan eta nya bener tuh bebas saya jeung saya ya Ustaz tong ngajualan ayat ku harga saeutik saha nu ngajual ayat teh mun anda menuduh saya ngajualan ayat ku harga nu saeutik bayar sing mahal atuh jadi ulah memutar balikan fakta liurnya, nyaho jadi ustaz teh mentak begang ge jadi mun ustaz epi lieur nerangkeun anak tong egois ustadna lieur teh heula nyaho teh kitab ustad kita but toharoti kita butuh teka harti gundulnya ho Ibrahim teh uh, jabar jeberan Ibrahim dibaca ubar hayam Kaifa Ibrahim keyep ubar hayam liur matak tarangna lega bukna murudul kudu maca kitab gundul hese dijenggut tuh jabrik wae teka jenggut diterangkan kadon baraud jebak kitabnya jutaan tetap pun Ustaz Epin eh, rangkena liur hampurannya orangnya liur tihela jadi kumah tuh Ustaz orang diajar liur berjamaah amin ame ningali nu liur teu liur Ayah tukang korsel ongkek ayah. Moa, karena biasa liur nu liur mah nu naik korsel naik ongkek wae mayar Iya, di luar kenyataan sudah begitu memusingkan yuk orang diajar pusing di jero masjid amin ningali nu pusing teh pusing ting udah biasa liar tapi liar bener orang lain ngali liar diri contoh kunaon sholat subuh dua rakaat sholat duhur opat rakaat teka harti kan cek logika mah aing menang arisan ya semangat eh, sholat subuh teh dua pada isuk isuk seger keneh duhur kerharoream opat kudu nama cek logika namanya duhur dua subuh nu seger pret ah ewe dua wae keberangan kok <laughs> ngajagonya Aina loba aliran anyar salat duha make kunut tong jadi fitnah tanya naon mang salat duha make kunut <laughs> salat subuh keberangan <laughs> Ayah deui jelema teh mang kemari salat ayeuna henteu fluktuatif kumaha ya teh salat Daud salat Daud ya, teh kan saum Daud getan kamari saum ayeuna henteu oh wah koplok salat Daud jadi ngarang sarangna aya di semangat salat subuhna ada 8 rakaat kata orang Jawa Mas aliran naon deui ieu salat subuh 8 rakaat Jawa teh simpel jengker isuk cen orek jengker isuk pe dirapelkeun <laughs> Lain gitu Pak Ustad, dua W halus koma delapan. Sepuluh atau mas kagok gaplehkeun cuna. tuh bisa. Dah kan liur ya tante ya Aina hitut batal. Hitut setik batal. Batal nggak wudu mah. Hitut gede batal. Batal. Hitut yang bukurnya Batal. Lain batal omeh. itu artinya tapi ku iman mah beres hirup teh teu kaharti ya, kamarana atuh gaya nepi ka masjid kosong ngong adan kadon edan Ayah alas sholat dijawab ku insya Allah laolah <laughs> loba ngomongnya jika nu bener ya mang ngaji mah ayo kadinya ngiri mekar ah alhamdulillah sad apa itu mah masjid di pondasina masjid eta mah nah cicing di jalan alhamdulillah tara kagoda gunung ngaji cenah Alhamdulillah tara kagoda kudu Ayo atuh teh ieu iya, ngilu kajian mungah sieun ria koplok teh. Teu ngajina wae ria. Komo ngajina nya. Urang mah ah rek ria rek teu ngaji we da proses hirup mah nya. Moal ah, Gusteun loba kitu nu ngaji ria loba sia. Sok mun ngaji nyaruh handphone. Urang sempet GR tak ku jamaah nu kikieuan handphone. Sugante ngamera urang. Berarti merah manehna sorangan. Kaciri tinu di digegel. Naon dagang letah online. Nyeri awak tuh caption teh. Nyeri awak tuh update status teh. Reki kituan wae. Teu naon kan? Hati-hati statusmu menyebabkan amalmu jadi hangus. Nepika salat nyen status jangan ping aku karena aku di rokaat kedua edan ke Berarti tiap ganti rokaat, tiap ganti sampai babaturana arate asli namang eta keur salat. Mana percaya main aing salat bohong ya foto orang ke nyeri awak tenyin status saya eh, sampai status nyeri awak nage di status kan badanku nggak enak pret lalu bapak anak komen mana yang badan nah mani kumasako tena naon kan sok ya loba nunyin status sedang mendengarkan kajian Ustadz Epi Effendi dalam kurung Ustadz EE. Atau jadi chatting ke ngaji teh ya akhlak di pengajian. Atau Ustaz Epi didinya, nah tuh upload di Instagram eh sia lucu mana. Keren mana, letik si awak nama. jadi chatting. Tanuk itu mah ngaji nate ngaji brut. Ustaz ngomong ya chatting. Ustaz ngomong popotoan. Kena naon, kena kapangi era merenya simpen handphone nali kenjil jilbab baturan momen anu nunutan cece situ rek ngaji rek sare tingali nu mana itu nu tiung nanya yang soal coba ramah rek sare mah di imah we nya teu meunang teteh arah mun teu ngomongkeun batur teh nya Mata saya mah keluar di grup WA naon hambur baterai pung bung pung bung pung segala di komen hati-hati ah bising maut keur ahlak. Lo bagaimana nanya nyekel handphone yang nyekel Al-Quran jujur saya kemarin lempangan di BEC KB apa saat naon juga istri ke tuh pulang anting wae oh, nengan handphone lain nengan Quran wayah handphonean oh oh, tad ayah ge handphone ayah Quranan hati-hati ah handphone ayah Quranan kabawa bawa kwc kan ayah Quranan jadi teberkah wahyuna palingan hafid di mana-mana tapi masalah tidak selesai nujiat fi barakatil wahyu la yabqa minal Quran ila rasmuhu does not every minute practice life give to the life of your theory manusia yang beragama teori saja religion is all you why agama menjadi candu karena dibaca tapi tejeng artina bener tuh loba mana nu maca jeung nu henteu kana Quran Alhamdulillah paham sadar aya nu maca dibaca tadi jeung artina teu loba mana nu maca jeung nu ngartikeun loba nu maca ai ceramahna mah jiga nu nya Qul huwallahu ahad demi waktu bener teu Tarik tepuguh tinggal manama aya Numaca aya lobamana Numacaken loban Numaca aya nu ngaartikelken ayaah tadi di artikel lobang mana ngertikken nu paham loba nu ngaartikelkentik nupaham lobang mana nu pahamken Loba nupaham debat table sampai lobang masjid kosong gara-gara bung Aingman ke masjid Ah Darbat wae parbut Attahiyaat dan nuhiji di utak-utak nuhiji hente nuhiji musab banget nya ilmu awe jauh ngomong kia bin bid'ah ho ngesolat musab banget bid'ah bihan keher aing lain musab banget karena bid'ah dia ningali curug sia utak-utakan Nah, <laughs> itu nafsu lain ilmu. Ku ilmu mah beres. Kunawan mana utak-utakan al yat lubu dalil. Ini akhlak dalam kehidupan. Nentukan suatu teh kudu aya alasan. Kunaon gagaro? Kunaon minum? Kunaon dahar? Kan aya di urusan dunia ge aya anak, enak urusan akhirat. Kunaon? Ya, maneh wudu rek salat. Ayo salat mah menang wudu, tapi aya jelema salat hitu tulu we salat saya kajebak ya aliran naon deui maneh salat kadenge itu tuluy we salat ke kan salat nangge ngajawab bae we da teu wudu <laughs> jadi nu bener teh urang si eta si eta ternyata keur latihan so tuh nya sakapeung mah bener teh pabelit contoh deui ya nu utek-utekan curugna tanya kunaon utek-utekan tong dibidahkeun Oh saya dengar dari pengajian bahwa Rasulullah ini ru'aitu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yuharikuha dari Wail bin Hujair. Kalau atahiyat itu tahrik cek anu ningali aya nu ningali aku mendengar Rasulullah dia berisyarat tapi la yuharikuha tidak digerak-gerakan. Beda pendapatnya. Berarti nu digerak-gerakkeun menang, nu digerak-gerakkeun me menang. Kersaha etang gerak gerak kencuruk berisarat kernu ayat curukan. Menawa curukan tong diganti ku curuk nu lain. curuk dua nana uh, ganti ku sirah. Sirah nyeri ganti ku nu lain. Kapangi gerak ngaji mah. Maka ke masjid lah. Cuman ahlak ke masjid kudu apa? Allahumma ptahli abu abaroh, mati. Kaki yang mana dulu? Salat dulu dua rakaat, jangan dulu duduk sehingga kita salat dua rakaat. Tanya teh lengit, di pemuda Islam deh, Ya mengariung di masjid di sukene geus namru di masjid teh anas bahagia urang teh kenal mang di masjid di sukene alhamdulillah orangnya pemuda hijrah ya geus hijrah di imah ka masjid mohon ah ngiring ngecas cenah koplok teh tapi alus-alus cek saya teh minimal ngecasna syariah tak saya mah di lobaan masjid teh casan manehna keur ngecas ngong adan manya teu maturan ngecas di masjid eh, bukan itu trik dakwah mengajak bukan mengejek ustaz cenah masjid teh make wifi sok di wifi-an masjid saya pinuh alhamdulillah pinuh kuno newakan pokemon kuno chatting nya minimal ngong adan eh eh dua jajar menang sok dibikin terbuka masjid Emang paling nyeri hati menulis ke masjid dikunci masjidnya sampai saya dituduh maling satu ketika di satu perjalanan abus ke janela tekuat yang ada edannya sakawan Dir mantan, maafkan aku yang dulu. Kalau dulu aku edan, sekarang aku adan. Kalau dulu aku haram jadah sekarang stay on the track, on sajadah. Kalau dulu aku maksiat, sekarang aku taubat. Kalau dulu aku bejat, sekarang aku Oh, Kalau dulu aku bejat, sekarang aku taubat. Kalau dulu aku maksiat, sekarang aku taat. Wah, baheula ningali akhwat sok teu kuat, hayangna mere coklat. Biar mereka tahu aku punya niat dan tekad. Sekarang sorry to say, akunya udah syariat. Siapapun akhwat yang memikat, tak kuberi dia coklat. Kenapa lain boga duit? Kan ke syariah, temenan sembarangan. Siapapun akhwat yang memikat semenjak aku taubat, tak kuberi dia coklat. Asal jangan lebih dari empat kuberi dia seperangkat alat sholat. Ya iyalah, Nun mati ketemu ba aja iklab, masa aku ketemu dia nggak ijab? Nikahi aku atau tinggalkan? Karena cinta tidak cukup dengan hanya menyatakan, tapi harus mampu menyatukan. Cinta tidak cukup dengan menanggalkan lalu meninggalkan itu menyakitkan, tapi cinta harus menunggalkan. Ya, maka life is a choice. Nikahi aku atau tinggalkan. Rek itu wae hirup teh. Sekarang can ya. Allahu Akbar. Kiamat sudah dekat. Paingan kiihna dicara kelan. Berarti beban. Lepaskan. Perempuan jangan terjebak mitos. Kalau suka sama seorang dari ikhwan, nyatakan saja seperti Khadijah menyatakan cintanya kepada yang disukainya. Ya mitos, mantap. Lola, loading lama, bapering, bawa perasaan garing. Tuh kelompok kejora tuh. Kelompok jomblo ceria. Ya. Rek itu wae hirup teh. Satu tambah satu dua dalam matematika, dalam kenyataan kehidupan supaya bahagia satu tambah satu bukan dua, satu aku, satu kamu, kita. Kita tidak sama di kartu tanda penduduk, tapi kan kita bisa membingkai kesamaan di kartu keluarga. Benar nggak? Sok nyatakan untuk menyatukan. Kenapa donat bolong tengahnya? Karena hidup nggak ada yang sempurna. Yang sempurna itu hati aku buat kamu. Kamu. Ada kotak berapa sudut? Ada segitiga berapa sudut? Ada garis, ada awal, ada akhir berarti kan? Sorry aku nggak mau jadi benda yang tiga tadi. Ustaz maunya jadi apa? Lingkaran biar nggak ada putusnya sama kalian. Silman koto angka sambungkan silaturahmi jadi sadulur, salembur, sakasur, sagubernur, sajalur, ulah sa dapur, sasumur, sakasur, di akhirat ke sajalur gara-gara tak akur ya maka ahlak itu dibangun maka rasul mah dakwahna nepi ka urang dakwah mah lain ku hulu lain ku huntu ku suku lain ku sirah lain ku letah tapi ku lengkah terima kasih kehadirannya di sini dapat ilmu ahlak ustaz ai akhlak naon akhlak mah daripada kholako kholako itu diciptakan manusia diciptakan untuk beribadah jadi ahlak mah lain budi pekerti Mun budi pekerti mah insting. Mun diajar budi pekerti ke orang Hindu. Tangkal wae dierokan. Eh aslina sok di Bali nya. Kurang aku Islam tapi teu arif karena teu paham akhlak. di dijeun tulisan where epi effendi. Baheula kerja hiliah tangkal di kiihan well pikir sing jauh atau tadi dia penting na ngaji teh hanapkeun tangkal teh keluarga besar sireum kumamun keur hajat ngawinkeun anakna di kiihan pangantena palit weddingna ancur jupa-jupana bae baso tahuna buhangseur sok daek teh keur kawin ka nama aku Islam tapi ahlakna bejat eh cucunguk kenangkup cangkarakeun kikian kumaha mun cucunguk eta rek ngajemput anakna sekolah sok anakna dihareup nungguan hareup sekolahan pas satpam kemana si mamanya ku urang ditangkarakeun Eta eh, teh diminta pertanggungjawaban di akhirat nanti aslina miskola darratin khairayyara. Wa may ya'mal ada darratin sarrayyara. Mantap saya mah semenjak hijrah ngaji ningali cucunguk nangkub tangkarakeun. Eta eh, teh atohun bisa bretek poho meureun nganuhunkeun. Nuhuna. Jadi dakwah itu memberi solusi bukan mencari sensasi. Kamari tah nabus damri coba tengah poe sarebi mah kan humble-nya jadi mun uh, mobilnya naik ojek uh, ojek naik damri gak jadi kadang saya masuk salut ke diri saya sorangan gitu dan saya mah terkenal tuh si bapak wawuhun si mama wawuhun adik-adik wawuhun saking terkenalnya pas naik damri ge Ustaz Epi kersaan sana seret-seret nyata naon lah mencoba belusukan gitu kita abus karena damri cirik budak setengah jam cici calum gak kuas sambi oh nu peduli iya iya kunawan saya tengah geser bu eta murang kali gandengan eh ustad Epi mohon ustad yo yang nenen sana anak tuh bu Ustaz hoyong kali itu eta murang kali Ustaz itu ayah eh, seratan cina dilarang mengeluarkan anggota badan eh ibu sok salah pengertian eh sama ulah lengan kanu kaca kamari ge nu buntung kia lengena jadi itu ayah bus damri nyabet dikitukan ku nu buntung bari ngomong untung buntung buntu buntung buntung nu buntung ge untung tak maksana eta bu tutupan kacana ai masihan nenen komo kabudak ngeganggu batu top sok da ibu mandi kerudung atuh nganggo acu kurung lebetkeun budakna ka jero jilbab tapi ustaz ulah ngiring moal sok gandeng sabeus sok abi meungpeun asupkeun budak jempling tuh ku jalikeun indungna mah Kemudian budak teh asa kajasaannya. Ustaz Epi mah kan nggak begitu hits ya. Tapi orang hits mana yang tidak kenal dia? orang wae wawuhun. Pas ker weh. Kemudian asa kajasaan. Da budak teh keluar tina kerudung teh. A ah, ngalud A. Ah. Sahur. Sama susu ABC. Susu. Indung maka anaknya luar biasa. Nuker letik disumput-sumput kubudak mah ele. Mata kawas doraka ka indung mah kedua sanggeus doraka ka A Ah, dikutuk langsung tinggali perjuangan seorang ibu maka ahlak harus dipahami ya hati-hati letah lengkah tangan ulah salah lengkah salah lampah nantinya jadi resah gelisah gundah gulana disebabkan pegat silaturahmi tinu hidayah saya punya budaya kalau ngaji nggak boleh searah ada pernyataan ada pertanyaan biar lebih eksplor sok mana MC yang mau bertanya tiga orang saja sok yang mau nanya akhwat empat lah akhwat dua laki-laki dua saya kembali setelah pesan-pesan berikut Sok yang bertanya ada tiket umroh dua orang plus Eropa. Pulang pergi jalan kaki. Sok yang mau nanya ada dari Ahwat, Ikhwan. Oke, okay boleh berdiri sing tarik kue ah ngagorowo kak dari Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pemuda ya suaranya keren. Dari mana siapa? Gunawan dari oh, Sekian di atas ya. Ya Kang Gun, apa yang bisa saya banting? Siap. Mau bertanya apa? Oh, ya udah tuh. Ya, lihat aja di YouTube. Bagaimana perjalanan hijrah Ustaz Epi boleh? E, ingat mati. Eh? Ketika UJ pulang ngaji nabrak tembok terus wafat di sana saya terhenyak. Ustadz Wae maut. Saya dulu orangnya stres. Sebelum nikah gaji saya 15 juta. Stres jadinya duit loba apa nggak butuh. Uh. Tapi masalah hati tidak terjawab. Lelah hati aja. Kemajikan mantes imah boga kendaraan punya tapi hati nggak terjawab resah dulu saya DKM diskotik karaoke massage sekarang dekat ke masjid tidak ya saya sampai bikin lirik tuh kalau saya jawabnya dengan lirik ya biar simbah. jadi ada pengalaman pribadi saya tulis lirik tapi saya nggak uh, apa nggak terbitkan album ini karena Andi Rip terancam mun saya muncul Nye. jadi ada satu pertanyaan ke dalam batin tidakkah telah kau dapatkan sebuah pelajaran berharga di sepanjang titian hidupmu itu pertanyaan buat saya dalam renungan orang teh umur ngesakil segala pernah tak henti kau kejar duniawi tuk sekedar penuhi nafsumu sadarlah hidup hanya sesaat pikir-pikir dunia menges dijamin akhirat nuncan ujian dunia mah diberi tanggalna tapi itu diberi jawabanana ujian akhirat mah diberi jawabanana tapi itu diberi tanggalna Sampai pada akhirnya saya bertanya, saya harus hijrah. Sampai kapankah kiranya mata hatimu kan terbuka hingga akhirnya dirimu kadiri saya teh dapat temukan hidayah loba baturan maut ker motoran ker perang nah orang diberi hirup ke nih oh ulah mati konyol Allahumma inni as'aluka bi husnil khatimah datang eh, kasih mama mah happy kunaonnya stres tapi tetenang hati ya iyalah cek si mama teh Fir'aun gepi pi salah Sa'labah ge benghar Yahudi ge pinter tapi tingali paehna Fir'aun apa payah paehna Fir'aun Orang teu nginum cai laut diuyup disangka pop ice mama mamu buka anak tiga Fir'aun gebeg terus mamanya palingnya ah melang ka Epi na Epi cikal licik nakal di juru kena pang nyeri na nah mah nyeri loncing mana mah peren kene sampai spray di betot si bapak getih hubungan ngehejenkan mana mah lalu berapa juta ibu yang wafat gara-gara melahirkan sehingga dinilai syahidah sakit ah, ngobrol jeng si mama kenapa ustad hijrah saya nggak mau menyakiti orang tua saya yang melahirkan saya antara hidup dan mati Mama doakan Epi sing jadi ustad. Gebeg. Nah Mama tengah doakan Epi jadi presiden. Begung sih jadi presiden. Nges jadi ustad we usaha tara aya we duit. Bener. Usaha tara aya we endorse. Bener. Yang saya pakai ti hulu nepi ka suku. KB sa merek merek Jajakalo Heron Kasiro. Saya akan cowok ambasador. Doa si mama we. Bener. Doa ibumu dikabulkan Tuhan. Ibu mana yang tidak mau anaknya soleh? Ya, si mamah mah nincak kuntung rokoge urang dulu diletakkan tadi tinggali ayat dikotokan. Sian anaknya nyeriun, luka bakar. Kebayang tuh, menindung orang ningali orang nincak kuntung neraka. Itu apa sakitnya ibu yang melahirkan kita? Kalau ibu tahu kita pernah berjinah, sakit nggak bu? Lebih sakit dari melahirkan. Tadinya A salah satu nak. kenapa saya harus banting setir? berhijrah. My hijrah, my adventure. Hijrah berat, tapi yang lebih berat istiqomah di dalam hijrah. Penghinaan terus bertubi-tubi. Makanya gamis, jika baru dak azikro, saya dapat pujian bukan, dapat cacian. Kemana budak penaik memakai baju pemajikan? <laughs> Di kopea disebut lebe, di kupluk disebut tukang kabel, sebut tukang pila, anges ah, ah ganeng ah just the way you are, nges jadi diri sendiri weh hirup malin ku si eta dicie-cie anjing si eta ke masjid ayo nama edan anjing si eta ada tanyok tong entong kan rasul ke boga ahlak entep ke ayana ruasana nama ketika kita dicie-cie berhijrah jangan takut jangan minder biarkan semua akan cie-cie pada waktunya biji lewe saya dinetipi risalah hati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan salah hati Nungai tadi kumaha komena goblok asli nah si Eta jadi ustad gelo anjing jadi kalau mam slowly but sure tenang kan nabi ge aya nu ngewa cuma berangkat dari mana ustad hijrah dari sadar bahwa hidup tidak akan selamanya ada hidup setelah mati ada akhirat setelah dunia ingat mati itu sebagai motivasi hijrah bertobatlah sebelum ajal tiba karena ajal kita tidak pernah menunggu taubat kita kullu ajalin musamma kullu man alaiha fan kullu nafsin daiqatul mau next ada lagi sok ibu yang di depan oke okay. pada naros pada di tarosan eta kadon heureuy hompilah hompilah hompilah sok nu mana sok dipasihan mik nu pasagi wetong nu bulet Assalamualaikum. warahmatullahi Timanten Bu, dari dari mana? Dari Oh, penduduk asli sini ya. Gimana mencoba menerapkan sunah-sunah di rumah, tapi masih tapi masih melakukan larangan-larangan. Oh. Tolong menjelaskan. Sip. Udah itu aja. Ya, men, e, mencoba menerapkan sunah-sunah di rumah, tapi masih melakukan larangan-larangan di luar. Okay. Nabi bersabda, "Malayutroku kulluhu layutroku kulluhu." Kalau tidak bisa semua sebagian. Jadi nggak mungkin bu langsung sekali hijrah ngejaga sunnah. Ya, wow itu berat proses atau wudhu ya dari tangan dulu, betul tidak? Nanti dengan one by one, step by step, tobakon antobak, Pak iza farog tafansob. Kenapa kita bu kalau pipis malam-malam ya kacai dulu diajarkan sebelum tidur kan pipis dulu maka krek sarete pipis hilang. we nepi ka lakukan yang bisa anda lakukan dari latihan mengamalkan sunnah nanti akan terbentuk alarm biologis seperti kita makan di nupoek. Bot, parem lampu ke daharjo, kanu panon Kadinya terbentuk ararem biologis keringising dinopoek di nupoek, omeh jadi kanu banget teu. Uh, aing mah poek. Sunnah juga sama, Bu. Maka mulai tanamkan sunnah ke anak, ke suami, ya kalau mau tidur dulu, kalau mau tidur wudhu dulu, lain udu dulu, wudhu dulu, Wudhu dulu mas cepot ya. Wudhu dulu nanti terbentuk arah biologis. Nah hari ini tingkatkan mau mau sholat laula an asyku ala umarti la amartuhum bisyuwaki indah kulis sholat Kalau tidak memberatkan umatku, aku perintahkan setiap mereka hendak sholat menghadapku untuk bersiwak, gosok gigi, menaik nama. Ya logik sih, makanya ngomong jeng Allah bau belenok, bau jengkol. Nah, tapi persoalan ibu, STMJ, sunnah Terus maksiat juga jalan, larangan dilabraknya itu manusia nggak ada yang steril dari dosa bu. Tapi hapus maka tukap piru minas sholat ilas sholat dari satu sholat ke sholat berikutnya untuk ibadah harian subuh ke duhur nyen dosa hapus ku asar nyen dosa hapus ku maghrib nyen dosa hapus ku isya nyen dosa tulikan di subuh itu minas sholat ilas sholat ada kiparat dosa mingguan, minal Jumat ilal Jumat, lalaki Jumahan. Ada kiparat dosa tahunan, minal Ramadan ilal Ramadan. Ada kiparat, dosa insidentil minal umrah ilal umrah. Idaztuni batil kabair. Jadi ibu normal. Kalau ibu belajar mengamalkan sunnah itu udah poin. Tapi sering melanggar kesalahan. Itu pun poin. Asal sadar itu teh kesalahan karena tidak ada manusia yang steril dari do dosa. Nges wudu hitut. Wudu deh tong. Wudu deh Ieu nges wudu hitut ah kalau mana? Mah nah. mau mah mau wudu-wudu deh ah. Ya bisa diajak kompromi pisang Eh eh eh nggak mana kadon mau apa baturanan Nyata al-hituti bukurihi hitut yang bukurna gitu. Jadi ibu selalu basur pelan tapi pasti ibu hari ini tanamkan belajar wudhu hari ini belajar kaki uh keren kalau sunnah sudah ada di rumah ah ustaz sunnah teh disusun sangkan nyunah, nyunah nyusun nyunah. oke okay, next satu lagi lah oke okay, pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. bagaimana pandangan Islam mengenai manusia sebagai makhluk budaya, makhluk budaya. Anak Betawi ketinggalan zaman katanya anak Betawi nggak berbudaya katanya manusia tuh makhluk budaya budidaya agama bukan budaya tapi budaya seakan-akan seperti agama budaya kan agama nggak agama nggak agamaan budah budaya akhirnya budaya seperti agama malah ada banyak lahir agama-agama Buddha budaya seperti Sunda Wiwitan agama budaya bagaimana kalau manusia disebut e, makhluk budaya dan memang diberi budi dan daya naon budi akhlak daya kreasi cuman berakhlak berbudidayana dasarnya agak agama contoh ayo hormat ka indung budaya agama tapi ayah menyebut budi pekerti budi pekerti hormat ka indung mah selama menghormati ibunya merasa ibu itu karena menyusui membiayai kakara hormat ka indung Tapi budi pekerti tapi mun budaya enon eh, non tahu budi pekerti, tapi mun agama mah bukan begitu. Ah rek, rek ngurus, rek ngurus, rek ngabiayaan, rek ngabiayaan, rek nyusuan, rek nyusuan. Ah ieu mah perintah Allah. Makanya ada dulu peribahasa mengolahragakan masyarakat dan memasyarakatkan olahraga. Ya, pernah dengar kalimat itu? Aina mun budayana degung Mari kita budayakan degung, memasyarakatkan degung dan mendegungkan masyarakat. Memang manusia itu makhluk berbudaya, tapi budaya yang sesuai syariah. Islam tidak melarang budaya. Punten, kan pandangan Islam yang diminta ya. Islam tidak melarang budaya selama budaya itu searah dengan is. Tapi hati-hati akan menjadi sebuah persoalan baru ketika budaya mengalahkan Islam contoh budayanya di Agustusan diurang rumah balap karu oke okay? aki-aki di benangan make paku bujurna kita ngasupkan paku karena botol sampai si aki tuluyan ya kaina kikilan loraka eta mah menang ustad balap karung menang kan budaya teu asal sesuai Matak bonek balap karung, timah masing-masing, karungna star di pantau masing-masing, finishna di masjid, prit setengah opat subuh, balap karung menuju masjid, maut ke balap karung syahid. Iya mah Agustusan Merdeka merdekana pamereti ya Allah tapi cara menyikapinya dengan budaya yang tidak jelas. Agustusan tapi masjid kosong. Salat oh batur ditinggali teker balap karung, cenah maut ker balap karung, maut ker di karungan bapak-bapak make daster diberdakan dikuciran tului mengba maut ker kitu hmm ngambek tah bapak aing maut kerja di bencong ini kan budaya sampai sini ini nggak mau ketinggalan uh aing mah hayang ngiluana balap karung ngiluana tun ini balap karung ini naon balap karung balap maut tongahina cenah tes heula kakare komentar sok bere cek RW teh da umur mah tuh apa bere ini nih teh karung eta eh, mah asup kana karung leuwih ti Kang Guru luluncatanana kabeh salut kabeh surak nini juara nini hebat hebat hebat juara juara siasaan ngabuskeun beurit karena eta nini ieu aslog-aslogana teh Islam tidak melarang yang budaya selama budayanya selaras dengan keinginan is Islam. Kalau pertanyaannya apakah manusia itu makhluk budaya? Iya. Tapi hati-hati dengan budaya yang tidak sesuai dengan akidah. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat adanya. Kasege panjang, kasege pondok, Pak Amplopna di Cisitu. Hampura tuh bisa panjang, Noaya aya pondok, da anger amplopna mangan sakitu. <laughs> Ya. Saya belum berhenti nih ya. Ke Cisitu meli kopea sakitu WA. Eh tomat, ayah putri, tamat euy. Apa Bu? Masih tahan? Masih tahan? Egois kalian tahan aku mana tahan ya karena ada acara subuh akbar nanti di gereja caraka saya harus memberikan hak tubuh jadi mohon maaf atas segala kurangan kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi sorry to say ceramahnya yang dipanjang-panjang itu trik Ustaz Epi biar diundang lagi sakit itu nutiasa kapiatur yuk berdoa yuk biar tetap berakhlak ya saya sekali semuanya sekali Allahumma Allahumma Ya Allah, ini, aku, as'aluka, memohon kepadamu, memohon ilman nafi'an ilmu yang bermanfaat, ilmu wasi'an rizki yang luas wasyifaan dan obat mingkul lidain dari segala macam penyakit termasuk penyakit moral doa tentang akhlak Allahumma, ya Allah, janibni, jauhkan aku, mim mungkaratil akhlak dari kerusakan akhlak wal ahwa dari hawa nafsu wal adwa dari penyakit-penyakit wal a'mal dari rusaknya amal. Doa ini kenapa ada penyakit-penyakit? Saya kemarin ke Garut, kemudian di Bandung tidak seperti ini. Saya ngobrol dengan Depsos, ternyata Garut sekarang lagi dijangkiti komunitas LGBT dan dominan. Lalu laporan terakhir dari Majalengka, Ustadz Kersate ngebahas LGBT. laki-laki laki kalalaki, kalah laki. Ini masalah akhlak. Maka harus kembali ke masjid biar Allah rukyah segala penyakit dan energi negatif dalam tubuh ini hati-hati bergaul karena hidup tergantung pergaulan bergaulah dengan orang yang soleh maka tema gapleh besok di Trans Studio Bandung pada maghrib judulnya keren rek kitu hirup teh rek kitu ayah singkatan anak nah usah singkatan anak isukan we datang tadi itu rek kitu besok ya datang di Trans Studio Bandung pada maghrib lewat Isa dengan tanya jawabnya Aku lu kali ada astagfirullahaladzim. walakum. Terima kasih yang jauh mendekat sudah menjadi amal soleh dengan kedatangannya di sini. Semoga menjadi kibarat bagi dosa-dosa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.